Itu semuanya imalah kecuali pada ayat yang kedua dan keenam. Idza talaha wa matohaha tetap dibaca fathah. Baik, langsung dibaca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sama-sama والشمس وضحيها sama-sama Saya teruskan baca Sekali lagi dengarkan tadi ayat 2 ayat 6 tetap fathah. Ulang. والسماء وما بنيها ulang teruskan dibilang tadi berapa tadi Ayat ke-6 tetap fathah diulang. Masih lupa, masih lupa. Itu kami lakukan situ. خيبة المارة ثمود إذ رموا ilaihim nah, jadi ilaihum alaihim alaihum. nah, berikutnya Taib surah al-lail langsung ulang sekali. Cara kedua. <clears throat> kayak, kayak apa? wars Nah, tinggal dibaca imalah. Fa amman a'ti wattaqi. Sama-sama. Cara kedua, akal itu. La yasliha illa lashqi. Sekali lagi. Cara kedua, แตกก็เรียกว่า kedua Untuk surah Ad-Duha yang terakhirnya tertulis ya dibaca imalah semua kecuali pada ayat kedua tetap walaili idza saja tidak dibaca saja itu berbeda dan kisai. Kalau kisai semuanya. Di sini Hamzah pada saja tetap dibaca saja, tidak boleh saji. Tapi berikutnya langsung. cara kedua Jangan lupa pada fa'awa dibaca tasil. Fa'awa. Bawahnya juga fauna. Tasil. Sama-sama. Langsung atin sama-sama. <clears throat> Baliknya atin. Mulai langsung. nakal itu. Wa hadzal baladi lamin. Sama-sama. Cara kedua. Baik. Lebih mudah Hamzah apa Waras? Pak Hamzah. Nah, tapi nanti kalau cara berhentinya itu yang agak sulit. Nah. Allah nasib.